السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid memasuki bab yang ke-26. Bab yang ke-26 Babu Maja'a fil Kuhan wa Nahwihim. Bab tentang para dukun dan yang semisal dengan mereka. Mereka bab tentang para dukun dan yang semisal dengan mereka. Jemaah sekalian, bab ini khusus membahas tentang hukum perdukunan dan memanfaatkan atau menggunakan jasa para dukun. Penulis rahimahullahu taala menyebutkan rawa Muslimun fi sahihi عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahih beliau dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat yang lain yang dimaksudkan istri Nabi wasallam di sini adalah Hafsah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman." Barang siapa mendatangi tukang ramal Kemudian dia menanyakan tentang sesuatu Maksudnya tentang perkara gaib Maka tidak diterima solatnya selama 40 hari Barang siapa mendatangi tukang ramal Lalu bertanya tentang sesuatu kepada tukang ramal tersebut maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Jemaah sekalian, ini hadis riwayat Muslim. Dalam sebagian cetakan itu ada tambahan kata fasaddaqahu. Barang siapa mendatangi tukang ramal, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, kemudian dia membenarkan. Maka ulama ahli hadis menjelaskan, ini adalah tambahan yang masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan dalam riwayat Muslim. Bukan di dalam riwayat Muslim. Tambahan itu kalau ada pena dan di buku yang antum pegang ada tambahan itu, itu harusnya dihapus. Itu adalah sebuah tambahan yang masuk di dalam riwayat Muslim padahal tidak ada di dalam riwayat aslinya. Di dalam riwayat aslinya tidak ada kata fasaddaqahu dan dia membenarkan. Nanti ada di riwayat lain. Itu tidak ada dalam riwayat Muslim. Tapi ada dalam riwayat yang lain sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah taala. Jadi kalimat fasaddaqahu kemudian dia membenarkan itu tidak ada itu adalah kesalahan bisa sebabnya beberapa kemungkinan salah dari penerbit atau salah dari pencetak atau salah dari penulis sendiri. Yang pasti dalam Sahih Muslim tidak ada tambahan tersebut. Karena kalau ada tambahan tersebut, ini hukumnya jadi lain sebagaimana akan kita sebutkan pada hadis berikutnya. Baik. Inilah dalil yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang para tukang ramal. Yaitu orang-orang yang suka meramal atau menebak-nebak tentang perkara gaib. Mereka itulah para dukun. Siapa yang mendatangi mereka untuk sekedar bertanya, maka solatnya tidak diterima selama 40 hari. Dalam sebagian riwayat selama 40 malam. Maknanya sama saja 40 hari 40 malam. Jadi 5 waktu dikali 40. Tidak diterima sholatnya. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan maksud tidak diterima adalah dia tidak mendapatkan pahala. Dia tidak mendapatkan pahala. Dan bukan bermakna kalau begitu dia nggak perlu sholat. Bukan seperti itu maknanya. Bahkan kalau dia meninggalkan sholat, dosanya malah lebih besar, yaitu dosa kekafiran. Karena meninggalkan sholat adalah kekafiran. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajul wa baina syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Juga dalam hadis At-Tirmidzi dari sahabat Buraidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Jadi hadis ini tidak bermakna kalau begitu dia nggak usah solat saja tidak. Dia tetap harus solat karena kalau dia tidak sholat, maka dia terjerumus dalam dosa yang lain, yaitu dosa kekafiran, meninggalkan sholat. Namun maknanya di sini, kata Imam Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah, dia tidak mendapatkan pahala. Ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya dosa mendatangi para dukun. Ini dosa yang sangat besar. Mendatangi para dukun untuk menanyakan tentang perkara-perkara gaib. Ini adalah dosa besar sampai-sampai Allah menghukum orang yang datang kepada dukun solatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Ya. Ini kalau sekedar bertanya. Belum percaya. Belum percaya, cuma sekedar bertanya. Bagaimana kalau dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh para dukun? maka disebutkan di dalam hadis berikutnya wa an abi hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala dan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mendatangi seorang dukun. Kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Daud diriwayatkan Imam Abu Daud dan hadis ini sahih. Jadi inilah jemaah sekalian hadis yang terdapat padanya kalimat fasaddaqahu. Kemudian dia membenarkan ucapan para dukun tersebut. Maka hukumnya apa? Kata Nabi SAW, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan kepada beliau jamaah sekalian? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Berarti dia telah kafir terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Walil arba'ati wal hakim wa qal sahihun ala syartihima. Anin Nabi SAW. Dan diriwayatkan oleh imam yang empat diriwayatkan oleh imam yang empat. Kebanyakan kebanyakan ulama kalau mereka menyebutkan imam yang empat, maksudnya adalah para imam penulis kutubus sitah selain Bukhari dan Muslim, yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan juga oleh Al-Hakim. Waqal dan Al-Hakim berkata, sahihun ala syartihima. Hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau seorang dukun, kemudian dia mempercayai apa yang dikatakan oleh tukang ramal atau dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Wa li Abi Ya'la bi sanadin jayyidin an Ibnu Mas'ud mithluhu mauqufan. Juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu eh, Imam Abu Ya'la dengan sanad yang baik dari Ibnu Mas'ud dengan lafaz yang semisal dengan ini namun maukuf, maukuf itu artinya dari ucapan sahabat, bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat yang lain marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang lainnya maukuf hanya sampai kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya hadis sahih. Jadi riwayat yang kedua menjelaskan tentang kekafiran orang yang mendatangi para dukun. Tetapi bukan sekedar datang dia percaya dengan ucapan dukun. Kalau dia sekedar datang dan bertanya tentang sesuatu kepada para dukun, maka solatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Tapi kalau dia percaya, maka dia kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jemaah sekalian, orang yang mendatangi dukun ada dua kategori. Yang pertama dia sekedar bertanya tanpa dia mempercayai ucapan dukun. Yang kedua dia mempercayainya. Yang pertama tidak diterima solatnya selama 40 hari 40 malam. Yang kedua dia sampai pada tingkatan kekafiran. Dia kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebutkan ada juga bentuk yang ketiga, orang yang mendatangi para dukun yang dibolehkan, yaitu dia datang bukan untuk bertanya tentang perkara gaib atau bukan untuk membenarkan tetapi untuk menyingkap kebatilan. Jadi dia ingin membuktikan kepada masyarakat misalkan dia ini dukun. Dia ini orang yang menyesatkan. Ini dibolehkan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah melakukan hal tersebut di masa hidup beliau. Beliau membuktikan keburukan atau kepalsuan dan kedustaan para dukun tersebut. Jadi itu dibolehkan. Seandainya ada seseorang datang untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya dia ini dukun. Orang yang sok tahu tentang perkara gaib itulah yang disebut dengan dukun sebagaimana akan dijelaskan di pembahasan berikutnya. Berikutnya sebuah hadis wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an dari Imran bin Husain semoga Allah meridhai beliau secara marfu marfu artinya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda laisa minna man tatayyara au tutayyara lahu bukan bagian dari kami orang yang melakukan tatayur atau minta dilakukan tatayur untuknya. Tatayur itu artinya dia mengundi atau pingin mengetahui nasibnya atau pingin mengetahui sial atau beruntung dengan cara menerbangkan burung atau yang semisal dengan itu. Insya Allah akan datang babnya secara khusus tentang ini. Au takahhana au juga bukan bagian dari kami orang yang melakukan praktek perdukunan atau minta dilakukan untuknya. Dia melakukan sendiri atau dia minta orang lain untuk melakukan baginya. Ausahara, ausuhiralahu. Bukan pula bagian dari kami orang yang melakukan sihir atau minta dilakukan untuknya dia sendiri yang mempraktikkan sihir atau dia minta kepada orang lain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang seperti itu bukan bagian dari kami. Kemudian beliau menegaskan, "Wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun kemudian dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyid. Diriwayatkan oleh Imam Ibn al-Bazzar, Imam Al-Bazzar dengan sanad yang baik. Warawahu Tabrani bi isnadin hasan. Juga diriwayatkan Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan min hadits Ibn Abbas duna qawlihi wa man ata ila akhirih dari hadis Ibnu Abbas itu yang diriwayatkan Imam At-Tabrani tetapi tanpa ada lanjutan barang siapa mendatangi dukun dan seterusnya. Jadi bagian yang pertama saja. Ini riwayat-riwayat saling melengkapi. Ada hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Abu Daud juga ada yang diriwayatkan oleh Imam yang empat dan Al Hakim juga ada riwayat Abu Ya'la mauquf sampai kepada Ibnu Mas'ud, kemudian riwayat Imran bin Husain. Semuanya saling melengkapi, intinya hadis sahih. Sekarang penjelasan para ulama tentang apa yang dimaksud dengan al-arraf, tukang ramal yang disebutkan dalam hadis. Demikian pula kahin, dukun yang disebutkan dalam hadis. Beliau mengutip penjelasan para ulama dahulu. Qala al-Bagawi Imam al Bagawi berkata, Al-Arraf alladhi yadda'i al umur bimuqaddimatin yastadillu biha 'ala al-masruq wa makanid dalah wa nahwi dhalik. Wakilah wal kahin. Kata Al-Bagawi, yang dimaksud dengan al-arraf, tukang ramal adalah orang-orang orang yang mengklaim bisa mengetahui perkara-perkara gaib dengan adanya isyarat-isyarat khusus. Dengannya dia bisa mengetahui barang yang hilang atau tempat barang, barang yang dicuri atau tempat barang yang hilang dan yang semisal dengan itu. Ini diantara penafsiran para ulama. Siapa itu tukang ramal yang suka menebak-nebak atau mencari tahu barang yang hilang atau barang yang dicuri dengan hal-hal atau isyarat-isyarat tertentu. Iya. Yeah. Wakilahu al-kahin. Juga dikatakan al-araf al-kahin dengan dukun sama saja. Wal kahin huwa, sedangkan al-kahin atau dukun adalah alladhi yukhbiru anil mukayyabat fil mustaqbal. Yang mengabarkan tentang berita-berita gaib di masa yang akan datang. Jadi ini penafsiran lain. Ada yang mengatakan tukang ramal sama saja dengan dukun, jadi mereka mencari tahu di mana barang yang dicuri atau barang yang hilang. Penafsiran yang lain, dukun itu maknanya adalah yang suka mengabarkan tentang berita gaib yang akan terjadi di masa depan. Apa yang akan terjadi di masa depan? Itu semuanya berita gaib, itu semuanya perkara gaib. Maka kita tidak mengetahuinya. Kita tidak mengetahuinya. Siapa yang sok tahu tentang perkara masa depan, itulah dukun. Wakila alladhi yukhbiru amma fid domir. Juga dikatakan, dukun itu adalah yang mengabarkan tentang sesuatu di dalam hati. Jadi sok menebak hati orang. Iya. Waqala Abdul Abbas Ibnu Taimiyah dan berkata Abdul Abbas Ibnu Taimiyah Al-Arraf ismun lil kahin wal munajjim wal rammal wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadhihi turuq. Kata beliau, tukang ramal itu adalah sebuah nama untuk dukun. Demikian pula untuk tukang ramal dengan bintang atau meramal dengan batu-batuan dan yang semisalnya. Dari kalangan orang-orang yang berbicara tentang hal-hal gaib dengan cara-cara seperti ini. Jadi kesimpulannya ini bersifat umum. Yang disebut dengan al-arraf atau tukang ramal adalah semua yang suka meramal dengan cara apapun itu, ya. Dengan cara perdukunan, perbintangan atau dengan batu-batuan dan apa saja. Maka inilah yang dimaksud di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Inilah jemaah sekalian keterangan para ulama yang dimaksud dengan tukang ramal atau dukun. Kalau kita sudah paham, maka kita pun bisa mengenali siapa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Karena ada orang-orang yang melakukan hal seperti ini malah dianggap sebagai seorang ulama atau seorang ustadz atau kiai ini yang terjadi jemaah sekalian. Dukun, tukang ramal, yang Nabi SAW katakan dalam hadis, siapa yang mendatangi mereka tidak diterima sholatnya selama 40 hari, 40 malam. Siapa yang membenarkan mereka, maka dia kafir. Tapi kok di masyarakat malah dia dipanggil ustadz, dia dipanggil kiai, atau dianggap sebagai tokoh agama atau tokoh adat dan yang semisalnya. Maka kalau kita paham hakikat mereka, siapa mereka? Mereka itu yang sok tahu perkara gaib atau meramal masa depan, sok tahu hati orang. Jadi dia mau pakai pakaian apapun kita bisa mengenalinya. Iya. Kenapa jemaah sekalian? Mempercayai mereka adalah kekafiran. Karena dalam surat An-Naml Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Maka ketika kita percaya ada makhluk yang juga tahu perkara gaib, berarti kita telah samakan makhluk itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita telah samakan makhluk itu dengan Allah kalau kita mempercayai makhluk itu tahu tentang perkara gaib. Iya. Tetapi jemaah sekalian, ada golongan makhluk khusus yang Allah beritahukan sebagian perkara gaib. Siapa mereka? Para rasul. Baik rasul dari kalangan manusia maupun rasul dari kalangan malaikat. Rasul dari kalangan malaikat maksudnya utusan Allah dari kalangan malaikat untuk melakukan sesuatu di muka bumi atau menyampaikan wahyu dari Allah seperti malaikat Jibril alaihi salam. Sebagaimana dalam surat Al-Jin Allah menegaskan Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang Maha mengetahui perkara gaib dan Allah tidak menampakkan berita gaib tersebut atau perkara gaib tersebut kepada seorang pun illa man irtada mir rasulin kecuali yang telah Allah ridhoi dari kalangan rasul. Jadi Ini khusus Allah beritahukan perkara gaib. Itu pun hanya sedikit sekali, enggak semuanya. Artinya, para nabi dan rasul ketika mengabarkan tentang berita gaib, itu bukan ilmu yang bisa mereka dapatkan dengan sendirinya, melainkan Allah yang mewahyukan kepada mereka. Bukan hasil mereka belajar di muka bumi, melainkan wahyu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita dapati di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang beliau menyampaikan tentang berita gaib. Tentang kejadian di masa depan. Beliau sudah kabarkan kepada kita misalkan dalam banyak hadis akan datang para pemimpin yang zalim. Beliau juga mengabarkan kepada kita umat Islam akan berpecah belah. Beliau juga mengabarkan kepada kita akan ada nanti nisaun unkasiatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Artinya mereka berpakaian tetapi tidak menutup aurat dengan sebenarnya. Maka Nabi SAW menamakan mereka sebagai wanita-wanita berpakaian hakikatnya telanjang. Akan datang. Dan masih banyak yang Nabi SAW sampaikan kepada kita tentang kejadian-kejadian di masa depan yang belum terjadi di masa beliau hidup. Itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegaskan hanya para nabi dan rasul yang diberikan berita gaib tersebut. Ya. Kalau begitu, orang yang mengaku tahu perkara gaib atau mengabarkan tentang berita gaib selain para nabi dan rasul itu pasti dukun. Itu pasti dukun atau tukang ramal yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi mereka di dalam hadis ini. Tapi kok kadang-kadang terjadi benar seperti yang dia katakan. Dia katakan nanti akan terjadi musibah. Ternyata betul terjadi. Maka jemaah sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan kepada kita bagaimana bisa mereka tahu. Ternyata mereka bekerja sama dengan setan. Sebagaimana pernah kita bahas hadisnya, hadis yang cukup panjang tentang bagaimana para jin ini, setan-setan dari kalangan jin. Mereka saling menaiki antara satu dengan yang lainnya dari bumi sampai ke langit atau satu tempat di bawah langit, di atas awan. Dari situlah mereka mencuri dengar pembicaraan malaikat. Jadi malaikat yang Allah tugaskan untuk melakukan sesuatu di muka bumi di masa yang akan datang, mereka berbicara antara satu dengan yang lainnya kemudian dicuri dengar oleh setan-setan ini. Mereka mencuri pembicaraan para malaikat lalu mereka bisikkan ke setan yang ada di bawahnya terus sampai akhirnya yang paling bawah, setan yang paling bawah dialah yang bertugas datang kepada dukun. Dialah yang bertugas datang kepada dukun. Iya. Dan jemaah sekalian, setelah Rasulullah SAW diutus, Allah menugaskan malaikat khusus untuk melempar mereka dengan potongan bintang. Tapi mereka tetap saja melakukan. Sehingga kata Nabi SAW, kadang dia terkena lemparan bintang sebelum sempat menyampaikan, kadang dia sudah sampaikan, baru dia terkena lemparan bintang. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Walaqad zayyana as dunia dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujumal lisyayatin." Kami telah jadikan langit dunia ini, kami telah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat untuk melempar setan-setan tersebut. Ya. Jadi itulah prosesnya. Para dukun itu mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan karena mereka mencuri dengar berita yang dibicarakan oleh para malaikat. Bukan mereka bisa mengetahui sendiri, tapi mereka mencuri pembicaraan para malaikat. Kemudian mereka tampil di hadapan manusia sebagai orang pintar atau orang yang sok tahu. Nabi SAW mengatakan, "Fayakdzibu ma'ata mi'ata kadzbatin." Satu berita benar yang mereka curi dari langit fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin mereka sudah tambah dengan 100 kedustaan tapi anehnya kata Nabi SAW fayusaddaku bitilkal kalimatil kalimatilati sumiat minas sama mereka dipercaya ada orang-orang yang mempercayai mereka kenapa mereka dipercaya jemaah sekalian karena ada modal satu berita benar yang mereka curi dari langit. Maka ulama mengatakan ini menunjukkan lemahnya jiwa manusia yang percaya kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tambahkan dengan seratus kedustaan. Kedustaannya seratus benarnya cuma satu. Tapi mereka bisa dipercaya. Kemudian dikatakan di bumi, ternyata benar ya, apa yang dikatakan oleh orang tersebut besok akan terjadi ini dan itu ternyata kejadian. Dari situlah dia kemudian dianggap sebagai orang pintar atau tukang ramal atau dukun dan yang sejenisnya. Iya. Maka hati-hatilah jemaah sekalian, ini termasuk tipuan setan, kerja sama setan dengan para dukun untuk menyesatkan manusia. Iya. Kemudian jemaah sekalian, beliau sebutkan lagi satu asar di bagian akhir wa qala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abajat Berkata Ibnu Abbas tentang satu kaum yang menuliskan abajat. Wa yanzuruna fin nujum dan mereka melihat kepada bintang. Maksudnya mereka gunakan bintang untuk meramal atau menghubung-hubungkan dengan kejadian di bumi. Maka Ibnu Abbas berkata tentang mereka, ma ara indallahi min khalaq. Aku tidak melihat orang yang melakukannya akan memiliki bagian di sisi Allah kelak pada hari kiamat. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengkafirkan mereka. Mereka tidak akan mendapatkan bagian di sisi Allah di hari kiamat. Artinya mereka sudah kafir. Kenapa? mereka melakukan praktek sihir dan perdukunan. Ya, menulis abjad yaitu apa namanya simbol-simbol sihir dan perdukunan yang diajarkan oleh setan kepada mereka. Kemudian meramal dengan bintang-bintang. Ini praktek sihir dan perdukunan, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa yang melakukannya, kelak di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan bagian di sisi Allah. Ya, artinya dia tidak mungkin masuk surga karena dia telah melakukan kesyirikan dan kekafiran. Maksudnya kalau dia tidak bertobat sampai wafat. Ya. Karena ada juga orang tadinya dukun kemudian tobat. Tadinya tukang sihir kemudian tobat. Contohnya siapa? Tukang sihirnya Firaun. Tukang sihirnya Firaun, para tukang sihir Firaun mereka menyaksikan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, mereka pun paham ini nggak mungkin sihir ini tidak mungkin sihir. Maka mereka pun masuk Islam atau mentauhidkan Allah mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Padahal mereka adalah tukang sihir. Iya. Jadi maksudnya kalau seseorang tidak bertobat setelah dia melakukan kesyirikan dan kekafiran, dialah yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah dan dia pasti masuk neraka kekali dalam neraka untuk selama-lamanya. Tapi kalau dia bertobat sebelum wafat, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jemaah sekalian, kita telah menyebutkan hadis-hadis tentang hukum mendatangi dukun. Ada yang termasuk dosa besar, ada pula yang sampai pada tingkatan kekafiran. Sekedar datang dan bertanya, maka itu dosa besar. Dan diberi hukuman tidak diterima sholat selama 40 hari 40 malam. Tetapi kalau membenarkan, maka itu kekafiran. Membenarkan para dukun itu adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, kalau orang yang datang kepada dukun itu bisa menjadi kafir apalagi dukunnya itu sendiri. Jadi itu sudah jelas. Dukunnya itu sendiri dia tentunya juga termasuk orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama seperti disebutkan dalam kitab At-Tamhid syarah kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Beliau menyebutkan, orang yang membaca ramalan bintang di media-media, seperti yang banyak disebutkan di koran-koran atau majalah remaja, ya. Kalau bintangnya Libra misalkan, lahirnya bulan September, bintangnya Libra. Maka nasib jodohnya di bulan ini begini dan begitu. Keuangannya begini dan begitu. Dia baca. Maka hukumnya sama dengan orang yang mendatangi dukun, sekedar dia baca. Sekedar dia baca. Se sama dengan orang mendatangi tukang ramal, karena itu peramalan. Kalau dia percaya, maka sama dia dengan orang yang membenarkan tukang ramal. Jadi hukumnya sama nggak harus dia datang ke rumah dukun. Dia baca di media sama saja, nggak ada bedanya. Sekedar dia baca sama dengan datang kepada dukun dan bertanya kepadanya. Apa hukumannya? Tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Kalau dia percaya, maka dia kafir. Iya. Jadi sama saja. Kecuali dia baca untuk menyingkap apa namanya kepalsuannya, kebohongannya atau menyingkap praktek perdukunannya. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Jadi dikiaskan orang yang membaca ramalan atau perdukunan, praktek-praktek perdukunan di media-media itu sama saja dengan mendatangi dukun dan mempercayainya. Wallahu alam. Alhamdulillah kita sudah selesai dari bab ini. Sudah ada pertanyaan? Bagaimana dengan seseorang yang bisa menafsirkan mimpi? Apakah termasuk dukun atau peramal? Jawabannya tidak. Menafsirkan mimpi itu ada ilmunya tersendiri. Ini dibolehkan. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, beliau menafsirkan mimpi. Dan juga sebagian ulama. Ada ulama dari generasi tabi'in yang dikenal pandai menafsirkan mimpi, yaitu Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Iya. Hanya saja jemaah sekalian, enggak boleh kita apa namanya meramal kejadian masa depan melalui tafsir mimpi tersebut atau memastikan kebenarannya. Tidak boleh kita melakukan demikian. Ya. Jadi Jangan berdasarkan tafsir mimpi tersebut lalu kita pastikan ini akan terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Namanya juga hanya tafsir mimpi. Iya. Jadi tidak sama dengan peramalan. Tetapi jemaah sekalian, ini tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Karena disebutkan dalam hadis sahih, kalau mimpi itu ditafsirkan maka bisa jadi akan kejadian seperti penafsiran tersebut. Seperti penafsiran tersebut. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang kita menceritakan mimpi buruk. Rasulullah SAW melarang kita menceritakan mimpi buruk. Jadi jangan diceritakan. Ya. Demikian pula mimpi baik jangan diceritakan kepada sembarangan orang. Karena kalau ditafsirkan bisa terjadi sesuai penafsiran tersebut, tentunya semua itu dengan izin Allah. Semua itu terjadi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita kalau mimpi buruk maka yang kita lakukan adalah pertama kalau kita terbangun mimpi buruk, yang kita lakukan adalah pertama meludah ke kiri tiga kali atau meniup disertai ludah sedikit dan membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita bangun berwudu dan sholat maka itu lebih baik lagi. Ya, kalau mau tidur lagi rubah posisi tempat tidur, rubah posisi tidur kita. Iya. Dan jemaah sekalian, satu hal yang paling penting adalah semua mimpi-mimpi itu tidak ada yang membahayakan kita. Kalau kita hadapi dengan ketakwaan, itu kunci utama. Iya. Bagaimana jika kita mempercayai mimpi kita? Mana mimpi yang pengaruh setan atau bukan? Bagaimana jika kita mempercayai kita mana mimpi yang pengaruh setan atau bukan? Kalau mimpi baik datangnya dari Allah. Mimpi buruk dari setan. Jadi mimpi itu ada tiga. Mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari setan. Ada satu lagi mimpi yang disebut dengan hadithun nafs. Ya, kalau kata orang bunga-bunga tidur. Enggak ada artinya sama sekali. Ya, hanya sering dipikirkan ke bawah tidur. Ya. Kalau mimpi baik, maka kita berdoa kepada Allah semoga jadi kenyataan. Kalau mimpi buruk, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan ditafsirkan macam-macam ya penafsiran mimpi ini memiliki ilmu tersendiri ya para ulama menafsirkan mimpi dengan dalil-dalil mereka hubungkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Bagaimana hukumnya seorang yang menyimpan jimat atau benda keramat meski dia berkata tidak mempercayainya karena jimat itu pemberian sukarela dari orang lain atau orang tua. Ini termasuk syirik, termasuk kesyirikan. Menyimpan atau mempercayai atau menggunakan jimat termasuk syirik. Hanya saja bisa syirik besar, bisa pula syirik kecil. Kalau dia percaya jimat itu bisa memberikan manfaat dengan sendirinya atau bisa melindungi dia dari mara bahaya atau bisa melariskan barang dagangannya dan seterusnya. Maka itu adalah syirik besar. Kalau dia percaya jimat itu bisa berpengaruh dengan sendirinya bukan Allah. Bukan Allah yang memberikan pengaruh. Itu adalah syirik besar. Nabi SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita bahas kalau tidak salah di bab yang ke-8. Nanti bisa dilihat di bab yang ke-8. Tapi kalau dia yakin jimat ini hanya sebab dan Allah yang melindungi dia, maka itu adalah syirik kecil. Itu adalah syirik kecil. Kenapa masih dikatakan syirik kecil jamaah sekalian? Padahal yang dia percaya adalah Allah, bukan jimat. Jimat hanya dia yakini sebagai sebab. Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Kan hanya Allah yang bisa menentukan ini adalah sebab yang bisa bermanfaat bagi kita atau menolak kemudaratan. Ya, kalau tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan cincin ini atau batu ini bisa melindungi dia dari mara bahaya. Siapa yang menentukan? Allah atau dia sendiri? Nah, kalau dia percaya bahwa cincin itu hanya sebab, seakan-akan dia bersekutu bersama Allah, dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Iya. Jadi nggak lepas dari kesyirikan. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kalau dia percaya jimat itulah yang ber, yang memberi perlindungan kepadanya bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Kalau dia yakin Allah yang melindungi, jimat itu hanya sebab, maka itu adalah syirik kecil. Iya. Solusinya jemaah sekalian, berdoa kepada Allah bergantung kepadanya. Itulah solusi, nggak perlu dengan jimat-jimat. Iya, wallahu alam. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Assalamualaikum malam kemudian memang saya mengetahui bahwa istrinya dulu itu ada di dia sehingga saya melarang orang tua untuk memanggil dia lagi atau mendatangkan orang Iya. Kalau kita sudah tahu dia dukun dan kita mengundang dia ke rumah, ya sama saja dengan kita mendatanginya. Ya nggak ada bedanya. Ya. Tidak ada bedanya. Iya. Bahkan seperti yang saya sebutkan tadi, sebagian ulama malah mengatakan sekedar kita baca ramalan bintang di media-media itu juga termasuk. Ya. Apalagi mengundang dukun ke rumah. Itu kalau kita sudah tahu dia adalah dukun, ya. Enggak diundang, ya. Ya, kalau dia datang sendiri dan kita kemudian menyadari dia adalah dukun, ya sepatutnya ditolak. Ya, sepatutnya ditolak, disampaikan baik-baik dan manfaatkan kesempatan untuk memberi nasihat ya bernasihat. Atau kalau dia punya keahlian memijit, maka minta. Kalau pijit-pijit saja, ya, jangan nggak usah dibaca-baca, nggak usah dilakukan apa namanya praktek-praktek perdukunan. Ya, pijit-pijit saja. Ya, kadang seperti itu mereka campurkan. Kadang seperti itu dia sebenarnya tahu pengobatan yang alami, memijit, patah tulang, dan lain sebagainya. Tapi suka dicampur-campurkan dengan praktek-praktek perdukunan. Iya. Tapi juga kita jangan apa namanya eh, gampang memfonis dia dukun karena bisa jadi yang dia baca adalah hal yang baik. Ya, kadang mereka hanya baca salawat atau baca uh, Bismillah atau baca surat Al-Fatihah. Nah, maka itu bagus. Itu hal yang bagus, ya. Itu termasuk rukyah. Kita bacakan doa, bacakan ayat-ayat itu termasuk rukyah. Tapi kalau kita tahu yang dia baca adalah mantra-mantra atau bacaan-bacaan yang tidak jelas, maka ini adalah ciri-ciri dukun, ciri-ciri dukun. Iya. Yang kita lakukan adalah minta pengobatan yang benar saja kalau dia paham kalau tidak maka kita tolak dan kita berikan nasihat dengan baik. Semoga dia mendapatkan hidayah. Ya. Apakah tukang sulap juga termasuk dukun? Sulap itu ada dua jenis. Ada yang menggunakan bantuan setan. Ada pula hanya kecepatan tangan. Ya. Hanya trik-trik. Ya. Tentu beda hukumnya. Yang pertama dengan bantuan setan adalah kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua sia-sia. Ya. Yang kedua perbuatan yang sia-sia. Maka tidak sepatutnya kita menonton sulap. Ya. Terlebih lagi kita nggak bisa memastikan. Kita nggak bisa memastikan. Ini orang cuman sekedar trik atau jangan-jangan dia minta tolong setan. Ya kan? Kita nggak bisa pastikan. Maka kita bisa terjerumus dalam perbuatan meridoi kesyirikan atau kekufuran kalau ternyata dia meminta tolong kepada setan. Kan nggak patut. Dia melakukan kesyirikan, lalu kita menonton dia dan merasa terhibur. Ya. Harusnya kita benci. Seorang muslim mencintai amal-amal soleh dan membenci amalan-amalan yang buruk. Apa yang Allah cintai kita cintai, dan apa yang Allah benci maka kita benci. Ya, wallahu alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pak Ustaz, kalau di masa lampau kita pernah baik sengaja maupun tidak sengaja seperti tadi uh, eh, Ustaz bilang membaca ramalan kita tidak tahu bahwa itu uh, sudah uh, menuju uh, soal tidak terima atau malah pada waktu itu kita mempercayai. Itu bagaimana hukumnya dan tobatnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama, ketika kita melakukan perbuatan dosa dalam keadaan tidak tahu, maka ulama mengatakan orang yang tidak tahu itu ada dua macam. Pertama, memang dia sengaja nggak mau cari tahu, ya, dia nggak mau belajar maka dia tetap mendapatkan dosa. Bahkan dia mendapatkan dosa double. Pertama dosa nggak mau tahu, yang kedua dosa yang dia lakukan karena dia tidak tahu. Tapi ada kondisi kedua, orang yang sudah usaha cari tahu, belajar, belajar agama. Tapi kemudian dia terjerumus dalam perbuatan dosa. Dia terjerumus dalam perbuatan dosa tanpa dia ketahui bahwa itu adalah dosa. Maka yang kedua ini berpeluang besar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ini masuk dalam ayat Allah, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Wahai Rabb kami, jangan engkau azab kami apabila kami lupa atau kami tersalah. Tersalah artinya enggak sengaja. Dia mengira itu tidak salah. Kemudian dia lakukan. Iya. Tetapi intinya adalah solusi semua itu bertobat. Baik kita sengaja atau nggak sengaja, maka solusi untuk selamat dan lepas dari perbuatan kejelekan dahulu adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara tobatnya? Dengan memenuhi syarat tobat. Ini berlaku umum untuk semua perbuatan dosa. Memenuhi syarat tobat. Apa saja syarat tobat? Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua, menyesali perbuatan dosa itu. Yang ketiga, meninggalkannya, tidak boleh lagi terus melakukannya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima, tobatnya sebelum habis waktu. Kapan habis waktunya? Apabila matahari terbit dari arah barat atau apabila kematian telah datang menjemput kita. Jadi ini lima syarat tobat dari semua dosa termasuk dosa kesyirikan dan kekufuran, perdukunan dan lain sebagainya. Ini lima syarat tobatnya. Ya. Tambah satu lagi syarat yang keenam, kalau dosa itu terkait dengan kezoliman kepada orang lain. Ini juga bisa dalam perdukunan. Kita minta dukun menyihir orang, ini zolim. Maka kalau dia tahu kita menyihir dia atau minta dukun menyihirnya, kita harus minta maaf. Kalau dia tahu. Kalau dia nggak tahu nggak usah kasih tahu. Ya. Dia tadinya nggak marah malah jadi marah kalau dikasih tahu. Ya. Tapi kita doakan dia. Kita sebagai gantinya kita doakan dia dan kita banyak-banyak istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tahu kita menzoliminya, maka kita harus minta maaf. Ya. Itu syarat tobat yang keenam kalau itu kezaliman kepada orang lain. Ya. Jadi sama saja syaratnya dengan dosa-dosa yang lain untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Hmm. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tradisi masyarakat kami di kampung bagaimana membedakan kalau setiap mau beraktivitas menanyakan kepada seorang yang pintar menanyakan eh, kepada orang pintar Iya. dan orang itu profesinya sebagai seorang bagaimana kita membedakannya apakah termasuk juga seperti apa kalau sekedar bermusyawarah minta pendapat maka tidak masalah bahkan dianjurkan dalam syariat wasyawirhum fil amr Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad SAW bermusyawarahlah dengan para sahabatmu dalam urusan itu itu perintah dalam syariat ya. bermusyawarah dengan orang-orang yang ahli di bidangnya atau dengan para ulama, dengan orang-orang alim. Tapi kalau kita minta diterawang, nah kan lain. <laughs> Ya. Minta diterawang, kira-kira beruntung atau sial ini. Ya, itu kan lain ceritanya. Ya. Ini kalau sekedar minta pendapat, maka tidak masalah. Ya. Apalagi dia ahli di bidangnya misalkan. Bahkan itu dianjurkan. Ya. Setiap kita ada urusan penting jemaah sekalian, ada dua hal yang harus kita kerjakan. Pertama bermusyawarah, yang kedua istikharah. Ini dua hal. Maka kita tidak akan rugi insya Allah. Tidak akan rugi. Apapun yang terjadi, kita akan lapang dada insya Allah. Ya. Jadi tergantung apa yang dimintakan itu. Ya. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Gimana dengan obat atau Ya. Kalau tenaga dalam itu termasuk sihir. Sekarang permasalahan hipnotis. Hipnotis itu ada dua. Pertama dengan menggunakan jin. Maka ini termasuk sihir. Kalau dia gunakan jin. Tapi ada yang mereka sebut hipnotis, yang kedua hanya berupa kata-kata sugesti. Kalau itu nggak masalah. Hanya sugesti saja. Seperti hadis terakhir yang kita bahas di bab sebelumnya. Inna minal bayani la sihroh. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara kepintaran bicara itu ada sihir. Artinya karena dia pintar ngomong, dia bisa merubah orang. Dia bisa bikin orang tertawa, dia bisa, bikin orang semangat. Dia dia bisa bikin orang sedih. Iya. Nah, salah satu bentuk pengobatan bikin orang semangat. Itu membantu pengobatan. Orang sakit kalau kita tumbuhkan semangatnya itu akan membantu pengobatan. Iya. Secara psikis. Kalau seperti itu nggak masalah Ya, sebet, sebaiknya jangan disebut hipnotis. Itu juga jadi apa namanya? menjadi uh, rancu. Ya. Sebaiknya jangan disebut hipnotis. Ya. Bilang saja itu sugesti. Intinya kalau seperti itu tidak masalah. Kalau hanya kata-kata. Ya. Yang jadi masalah hipnotis dengan pertolongan setan. Pertolongan jin. Itu adalah termasuk sihir. Ya. Wallahu Jemaah sekalian, silakan. Pak. Itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar dan bisa syirik tergantung apa yang dia bicarakan. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Ta Allah mengharamkan atas kalian berbicara atas Allah apa yang kamu tidak ketahui. Jadi ini termasuk dosa besar. Bahkan dosa syirik penyebabnya juga ini. Ada orang yang berbicara tanpa ilmu. Muncullah berbagai macam penyimpangan, baik itu kesyirikan, kekufuran ataupun mengada-ada di dalam agama. Ya, ini sangat berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan kita, ini tanda-tanda kiamat. Beliau bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an." Allah tidak akan mengangkat ilmu itu secara sekaligus. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mengangkat ilmu dari muka bumi dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala sampai ketika sudah tidak tersisa lagi orang alim maka manusia mulai menjadikan pemimpin mereka atau tokoh panutan mereka orang-orang bodoh fasu'ilu wa aftau bighairi ilmin kemudian orang-orang bodoh ini ditanya tentang persoalan-persoalan agama lalu mereka berfatwa tanpa ilmu fadallu wa adallu maka Nabi SAW mengatakan Hmm. mereka sesat dan menyesatkan. Iya, ini bahayanya. Kita kalau ngomong tentang urusan agama tanpa ilmu, tanpa dalil Al-Qur'an dan Sunnah, tanpa keterangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, kemungkinan dua. Kita sesat sendiri atau menyesatkan orang lain. Dan jamaah sekalian, di masa ini penyesatan itu lebih dahsyat lagi dengan adanya media-media sosial atau fasilitas broadcast. Ini lebih berbahaya lagi. Kita menyebarkan kesesatan itu di media-media, maka jemaah sekalian bisa jadi banyak orang ikut menyebarkan dan mengamalkan. Dan Nabi SAW mengingatkan kita, "Man da'a ila dolalatin, kana lahu minal ismi mithlu asami man tabi'ahu la yang kusudhalika min asamihim syai'an." Siapa yang mengajak kepada satu kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi ini bahayanya jemaah sekalian. Dia bisa dapat dosa yang terus mengalir. Dia mati pun dosanya masih mengalir. Apalagi disebarkan di medsos. Makin banyak yang menyebarkan, makin banyak yang ikut, dosanya makin besar. Dia mati pun dosanya masih terus mengalir. Maka pastikan yang kita sampaikan itu ada dalilnya berdasarkan Al-Quran, ada hadisnya berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau tambahkan keterangan, tambahkan dari keterangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, baik dari kalangan sahabat, tabiin, tabiut tabiin, ataupun imam yang empat, imam Syafi'i, imam Malik, Abu Hanifah, imam Ahmad.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 Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.